Pak John silakan. Ya, selamat siang. Siang Pak. Wah ini menunjukkan paru-parunya dari kita ya. Sudah sudah uh, eh, terbina korupsi tapi masih juga korupsi. Dan ya gimana mau negara kita jadi maju kalau kenyataannya seperti ini. Terima kasih. Pak Edi silakan. Halo Pak. Pak, Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Jawabannya? Iya. Kacau jawabannya. Terima kasih ya. Adi bias silakan. Selamat sore Pak, jawabnya begini Seseorang yang terpidana atau dalam kondisi di proses pengadilan dalam kondisi kena hukum itu tidak bisa melantik seorang bupati ataupun wakil bupatinya karena apa? karena mereka sudah melalui, mengalami cacat hukum nah ini hukumnya diputar balikkan mendagrinya juga konyol gitu loh pentingnya yang melantik bukan dia tapi mendagri melalui sekretarisnya atau melalui wakil gubernur atau siapa saja yang diangkat oleh mendagri yang tidak kena perkara bisa tapi kalau begini ini nanti akan terjadi hal yang lucu gitu loh sepertinya saya kemarin di Manado itu yang dari bupati atau uh, wali di kota Manado atau apa itu ya kena apa pemohon ya kena perkara itu pelantik pejabatnya di penjara juga itu juga lucu gitu loh orang yang kena perkara itu dia sudah cacat hukum otomatis dia tidak bisa menantik atau mengesahkan sesuatu ya. karena ya. melanggar hukum gitu jawabnya gitu pak ini Baik. hukum kacau ini pak terbolehkan tibutan balikan seperti yang bapak yang bersama sebelum saya itu terima kasih halo Pak Sefem Halo, selamat sore. Oh, ini kan Pak Firman? Ya, betul. Iya, baik. Silakan Pak Firman. Ya, saya cuma singkat saja. Saya melihat hal ini sudah tidak ada duanya lagi di dunia European Demokrasi. Pak Kahin, halo. Halo, Pak Diri. Ya, silakan Pak Kahin. Ya, inilah hebatnya ya Indonesia. Kalau tidak adanya budaya malu. Kalau di Eropa itu Presiden dua bulan lalu, Presiden Jerman karena untuk bayar cicilan rumah terbukti korupsi dia mengundurkan diri kalau di Jepang ada kawan korupsi arah kiri cuma pejabat Indonesia ketahuan korupsi terdakwa tidak tahu diri terima kasih Pak Hari sore ya silakan Pak kalau menajat berdapat persetujuan menteri dalam negeri artinya kan anak buah presiden ya kalau gitu lengkap dong ya negara ini dipimpin oleh para koruptor dari eh, pejabat korupsi yang terbukti korupsi aja masih dilatih lengkap pak jadi bukan main saya cuma mengurus saja aja mau jual kemana negara kita ini terima kasih terima kasih Pak Hari kita beralih ke Pak Aryo halo nah, sekarang sudah nyata Pak anu memang betul-betul bahwa ini negeri ini adalah negeri bandit terima kasih Pak Samsuri Halo Pak Yanto. Ya, gimana Indonesia mau maju terbukti korupsi aja masih di eh, hal-hal yang bagus di demo. Yang seperti ini kok nggak ada yang demo ya? Kemana tuh FPI itu? Iya, makasih. Mas FM, selamat sore. Pak Joshua, silakan. Iya, Ibu mau komentar untuk yang Pak Suji ya, Bu. Itu kok Menteri Dalam Negeri apa nggak dipikir gitu ya? orang yang terkena kasus korupsi kok masih dilantik gitu loh Bu ya ya opini saya itu menteri dalam negeri itu nggak bisa kerja itu Bu terima kasih Bu terima kasih Pak Joshua Pak Kahin selamat sore silakan selamat sore Ibu Neri iya kalau di Eropa pejabat yang ketahuan korupsi mengundurkan diri kalau di Jepang harap diri pejabat di Tiongkok berani menyebut Siapkan 100 peti mati Salah satunya untuk diri saya sendiri Nah kalau di Indonesia pejabat nggak tahu diri Nah di sini saya lihat ada esensinya bahwa ini ada suatu bisnis kong kali kong di mana pejabat ini yang e, wali Lampung ini setorannya kencang ya saya pikir ya kepada Mendagri jadi bahwa negara ini memang udah dipimpin sama tikus-tikus yang di bawah tanah. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih Pak Kahin, Pak Ari, selamat sore, silakan. Selamat malam Pak. Ya, silakan Pak. Ini negara negara Konyol ya, negara Abu Nawas. Jadi orang sudah terpidana korupsi dihukum tapi bisa dilantik. Negara mana ada ya. Artinya ini kan gak beres dari pejabat atas, dari menteri. Menterinya bisa melantik begitu artinya menterinya nggak beres gitu kenapa bisa jadi menteri seharusnya kalau udah terpidana korupsi apalagi masuk UI seharusnya malah dihukum mati ya ini malah bisa dikat seperti main-main begitu jadi masyarakat yang melihat wah ini negara mau maju atau mau apa nih main-main gini semua pajak dari rakyat seharusnya negara pemerintah itu mempertanggungjawabkan setiap tindakan setiap uang rakyat dipertanggungjawabkan bukan dipakai main-main begini seharusnya itu dihukum mati itu mati terima kasih kembali Pak Jo selamat sore sore silakan kacau banget negara ini ya mereka yang menjabat ketahuan korupsi di penjara ini yang sudah jelas-jelas korupsi sudah dilakukan sedang dilakukan pidananya sedang melakukan proses hukumannya di penjara malah dilantik jadi pejabat ya kan negara ini Pak SBY tahu nggak ya kelakuan anak buahnya nih jangan-jangan cuma dapat yang baik-baik doang tapi、uh, eh, dikibulin semua dikaderin semua di bawahnya bagaimana dia mau mencatangan terhadap habis korupsi kalau anak buahnya berkelakuan seperti itu terima kasih terima kasih Pak Jo Pak Karim selamat sore silahkan ya lihat presidennya bagaimana ini anak buahnya nggak beres sih ini menteri dalam negeri ada apa ini udang di bawah batu ini? Pasal sudah orang yang korupsi dilantik lagi? Ini negara-negara apa jadinya? Ya, bagaimana kita orang tua mengajari anak kita, anak cucu kita ini akan datang, ya.